الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا والنبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dengan ras semangat aku yo ya males loh. Guru kita semua Habib Jamal bin Abdul Qadir Asgaf, guru kita semua Habib Muhammad Syafi'i bin Idris Al Idrus, Habib Hasan Segaf, para kiai, para sesepuh, pengurus manajemen Carrefour, sahabat saya Ustadz Wisnu dari Jakarta, pengurus Majelis Duha Nasional, dan semua pendengar Al-Hidayah dimanapun anda berada segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat salawat salam semoga dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kulau wau mikir aku perasaanku setahun yang lalu kula niku kulit kula putih setahun yang lalu Berhubung setiap minggu lagi ning Karfur Pabelan niki tambah ireng, tambah ireng. Ternyata kepanasan lho. Wajah kula kepanasan iki gara-gara Karfur Pabelan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah yang bawa kita fikih. Iki mesti rambut gowo kok. Tuku ora digowo itu arep dienggo apa? Dan ya, nanti yang belum punya silahkan beli lagi ya. Nanti Bagas ya, nanti aja, nanti kalau sudah selesai. Kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, ini saya anggap amat sangat penting karena ini banyak terjadi di kita dan di masyarakat kita. Yang bawa kita fikih ini di halaman 51. Kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini hal-hal yang dilarang tatkala orang berhadas kecil. Hadas kecil itu karena kentut, karena sentuhan suami istri dan lain-lain. Nanti yang kedua, tatkala kita junub. Kemudian yang ketiga, tatkala ibu-ibu sedang haid, larangannya itu apa saja. Saya bahas dengan cepat, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Karena waktunya pendek ngaji di pagi hari. Karena satu tema harus selesai. Satu, orang yang batal wundunya atau berhadas kecil Larangannya ada empat. Yang pertama adalah as-salatu. Contoh sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat itu semuanya dilarang tatkala kita berhadas kecil atau batal wudunya Yang kedua wat tawafu yaitu tawaf. Tawaf itu dilarang. Tawaf itu apa toh? Muteri Ka'bah tujuh kali pada saat kita haji dan umroh. Ini rombongan guru kita Maulana Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, guru kita Romo Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Mustafa Al-Hafid sedang melaksanakan umrah. Berangkat kemarin kita doakan semoga beliau dan rombongan dalam keadaan sehat walafiat pulang kembali ke Indonesia dengan selamat berkahnya juga kena kepada diri kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tawaf itu wajib suci dalam rangkaian ibadah haji itu yang wajib suci rangkaiannya ya ibadah umroh itu hanya tawaf saja ya. jadi umpama sa'i batal nggak apa-apa umpama lempar jumroh batal tidak apa-apa tetapi tawaf wajib suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar satu sholat yang kedua tawaf yang ketiga, larangan orang berhadas kecil yaitu wamasul mushaf, memegang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa toh? Yaitu tulisan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang diniatkan memang untuk dibaca. Walaupun tidak satu Al-Qur'an 114 surat. Contoh buku Yasin Buku Yasin itu hukumnya Al-Quran jika ya, jika di dalamnya isi tulisan Al-Qur'annya lebih banyak daripada tulisan yang lainnya, maka itu hukumnya Al-Qur'an. Buku tafsir itu Al-Qur'an apa tidak, Ustadz? Atau buku terjemahan Al-Qur'an itu hukumnya Al-Qur'an apa tidak? Dilihat kalau tulisan Al-Qur'annya lebih banyak, maka itu hukumnya Al-Qur'an. Kalau tulisan ayat-ayat Al-Qur'annya lebih sedikit, maka itu hukumnya bukan Al-Qur'an. Gampangannya lembarane ngoten mawon. Jenengan buku Yasin menawi ora enek terjemahane, ya, ndak ada terjemahane, isine kan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah Yasin. Ya, kalau nggak ada terjemahannya ya. Terus kemudian yang di luar Al-Qur'an kalimat-kalimat thayyibah bacaan Abdullah dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah itu kan bukan Quran. Tapi jumlah ayat-ayat Al-Qur'annya itu lebih banyak lembarannya, lebih banyak hurufnya, maka itu hukumnya Al-Qur'an. Maka tatkala sudah dihukumi Al-Quran, penjenengan wudhunya batal memegang Al-Quran berdosa. Apa meneh kok kowe bagimu buku Yasin kaya nguncalno reni. Wah, diuncalke ngeten iki. Wis ora nggo wundu sik diuncal-uncalno, dosamu do beloro. Ya. dosane yang satu yaitu batal memegang Al-Qur'an, dosa yang kedua merendahkan Al-Qur'an karena dilempar-lempar cara membaginya. Jadi Al-Qur'an itu ada adab-adabnya, ada sopan santunnya. Jenengan ada masjid, masjidnya ada tangganya, Terus tangga itu nengi sore enek Qur'ane, sesok lemarine dipindah. Ya. Dipindah supaya tidak di bawah tangga. Mosok nengi sore Qur'an boleh lewat-lewati terus. Nah, yang seperti itu tolong diperhatikan ya. Kalau rukuh, pernah rukuh mambu-mambu ya ora apa-apa dilewat-lewati. Lemarine sesuk seneng isor tangga nggo ada rukuh. Ya. Terus kalau penjenengan numpuk kitab-kitab di dalam rumah, ya ana kitab Sahih Bukhari, Ono kitab-kitab terjemahan apa Kok ada Al-Qur'an? Maka Al-Qur'ane harus di atas sendiri. Jangan sampai Qur'ane ini ngisor dhewe dure buku-buku sing lainnya ya. Itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Al-Qur'an harus menjadi nomor satu. Yang keempat yaitu membawa mushaf Al-Qur'an. Membawa Al-Qur'an itu tidak boleh. Ustadz jika saya seorang mahasiswa, mahasiswi, setiap saya pergi ke kampus, saya membawa tas. Tasnya isinya Al-Quran. Hukumnya bagaimana? Hukumnya dibagi. Jika penjenengan niatnya ke kampus, niatnya membawa tas. Ya, niatnya membawa tas, maka itu hukumnya tidak apa-apa batal. Niatnya membawa tas, di dalam tasnya ada Al-Quran. Tetapi kalau niatnya membawa Al-Quran, jenengan batal, jenengan berdosa. Jelas apa belum ini ya? Jelas nggih? Aku harus mententeng-mententeng loh. Jadi larangannya orang yang batal wudhunya atau hadas kecil ada empat. Satu, dia dilarang sholat. Dua, dilarang tawaf. Tiga, dilarang memegang Al-Quran. Kecuali dalam keadaan darurat. Contoh, ada Al-Qur'an jatuh di jalan. Jenengan ora usah wundu sih melayu nenggone karo guru bagian buri. gak usah, selamatkan dulu langsung ditaruh di tempat yang terhormat. gak usah wundu sih ya. Kenapa? Karena dalam kondisi yang darurat. Al-Qur'an harus cepat diselamatkan. Diambil, diselamatkan, taruh tempat yang terhormat, baru kemudian wundu. Kemudian yang keempat yaitu membawa Al-Quran. Empat hal ini diperhatikan betul. Ustaz kalau membaca Al-Quran boleh tidak? Halo? Boleh tidak membawa membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran orang yang batal wudhunya boleh selama tidak memegang Quran. dengan di atas sepeda motor, wudhunya batal. Ya. Atau di dalam mobil, wudhunya batal. Pengen moco Quran, pengen dapat pahala Quran. Moco suruh Al-Ikhlas, maca surah Al-Falaq, maca surah An-Nas, ora usah wudu sik. Ya enggak apa-apa, enggak usah wudu enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu huruf Al-Qur'an itu pahalanya sepuluh kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan kata Rasul alif lam mim itu satu huruf walakin tetapi alifun harfun alif itu satu huruf lam satu huruf wa mimun harfun mim itu satu huruf alif lam mim tiga huruf tiga puluh kebaikan Bismillahirrahmanirrahim sembilan belas huruf berarti seratus sembilan puluh kebaikan dipakai torikoh dipakai jalan untuk menuju Allah bacaan-bacaan Quran jenengan wundune batal maca ora popo asal tidak memegang Al-Qur'an. Kemudian bab yang kedua yaitu larangan orang yang junub atau berhadas besar. Habis berhubungan suami istri atau habis keluar sperma dengan cara apapun dan lain-lain. Yang pertama sampai yang keempat sama seperti orang yang batal wudhunya. Satu dilarang sholat. Kalau mau sholat harus <coughs> mandi besar dulu. Yang kedua dilarang tawaf. Yang ketiga dilarang memegang Al-Quran. Yang keempat dilarang membawa Al-Quran. Ditambahi yang kelima dilarang berdiam diri di dalam masjid. Jadi kalau ada orang junub, belum mandi besar, habis berhubungan suami istri, maka orang tersebut dilarang duduan di masjid. Masjid itu mana toh? Masjid menurut Imam Nawawi adalah ruang utama dan serambi. Itu masjid. Ya, biasanya masjid itu kan dibagi tiga bagian ada ruang utama, ada serambi, ada halaman. Ruang utama contoh Masjid Agung. Ruang utama itu masjid, jelas di dalam itu. Serambi saya biasanya dinggo nglekar turun awannya loh, ya. Itu hukumnya masjid. Maka tatkala dihukumi masjid, orang dilarang tidur-tiduran di situ. Loh sebabnya apa Ustaz kok dilarang tidur di situ? karena air liur itu hukumnya najis. Nah, penjenengan kalau tidur terus ngiler. Nah, ini masalahe. Turu ra ngiler apa-apa. Gitu, wong niku nek modele ngileran, lagi ndingluk sithik wis ngiler kok, ya toh ya. Lagi ndingluk sithik wis ngiler. Nah itu air liur kita itu najis, ya. Kalau najis maka wajib penjenengan untuk mensucikan najis tersebut. Maka hati-hati ya, ojo kulino turun yang masjid. Serambi hukumnya masjid menurut Imam Nawawi. Halaman ya, halaman itu biasanya yang ada tempat sampahnya. Di kita begitu, yang ada sapunya, ya, yang ada daun-daun berjatuhan, itu hukumnya halaman, itu bukan masjid. Jadi kalau orang berhadas besar, nenggone halamannya ya rambo po apa lungguh-lungguh Dodolan nopo misalkan begitu ya anak pengajian kan kadang dododolan. Nah, itu umpama belum mandi besar tidak masalah. Tapi duduk di masjid, masjid itu ruang utama dan serambinya haram. Kemudian yang keenam yaitu membaca Al-Qur'an. Orang yang berhadas besar habis melakukan hubungan suami istri atau keluar sperma dengan cara apapun dia membaca Al-Quran tidak diperbolehkan hukumnya haram. Dia berhadas besar, pengen aku untuk ganjaran Quran, moco surah Al-Ikhlas, niatnya moco Al-Quran, gimana hukumnya? Haram tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Masalah Al-Quran saya tambahkan sedikit. Al-Quran itu apa saja? Di antaranya ya, Pendapatnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. handphone penjenengan kalau ada programnya Quran. Handphone dalamnya ada programnya Al-Quran. Itu tatkala penjenengan hidupkan programnya Quran. Ya, dihidupkan programnya Quran. Itu handphone penjenengan hukumnya Al-Quran. Saya ulang. Handphone. Saya api-api handphone kulong ini lho. Ya, ini kan ada programnya Quran. Kita buka thread Quran. Maka tatkala program Quran itu aktif, on, maka hukumnya handphone kita ini jadi Quran. Ya. Maka tatkala kita buka on nonton itu, kita baca Quran, maka buat orang yang junub berdosa, nggak boleh. Maka pada saat penjenengan junub, kita junub, jangan buka programnya Al-Quran. Ya, kalau on ya posisinya. Jadi kan buka Al-Quran programnya on, dibawa masuk di kamar mandi, posisinya masih on, program Qurannya terbuka, penjenengan berdosa, hukumnya haram. Maka kalau masuk kamar mandi, programnya ditutup dulu, program Qurannya. Kemudian kalau penjenengan dalam kondisi junub, program jangan buka program Quran dulu. Ya. Kemudian kalau pengen membaca, kemudian buka Al-Quran lewat handphone, harus ada wudhu. Membaca tidak harus ada wudhu, tapi memegang itu harus ada wudhu. Terus kemudian nada dering Al-Quran, hati-hati. Nada dering Al-Quran, jumhur ulama sepakat tidak diperbolehkan. Haram, hati-hati. Loh, kenapa Ustadz? Sekarang kalau di telepon orang, ya, itu arep mata ini masuk jendela sak rampunge. Itu bisa penjenengan pedut di mana saja. Nah, pada saat memutus itu bisa mutusnya benar, bisa mutusnya salah. Kalau mutusnya benar nggak apa-apa. Kalau mutusnya salah, ya, mutusnya salah maka penjenengan kena hukumnya haram. Hati-hati, ah, nggak usah salah, ada ada dering Al-Quran nggak perlu. Terus kemudian ada dering Al-Quran, jenengan di kamar mandi, ditelepon. Nah, jenengan lagi adus, handphone nya di kamar mandi, nada deringnya Yasin. Ya Hasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ning jero kamar mandi ya tidak diperbolehkan. Nah sudahlah. Ada nah, drink nek iso goleki laguku kuwi malah apik. <laughs> Itu hal-hal yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Terus kemudian lagi, hati-hati. Rak yang khusus Al-Qur'an. Jadi kan ada rak. Rak itu nggak boleh Lemari Lemari yang khusus diniatkan hanya untuk menyimpan Al-Quran. Kan banyak itu ya, lemari-lemari di mana namanya? Di masjid-masjid ya. Lemari di masjid yang hanya khusus untuk menyimpan Al-Quran. Memegang lemarinya bagaimana Ustaz? Kita bikin orang tekon ulama, jurah ya mudeng. Memulai kok tekon samiti. orang enak ini dalile. ya. Maka dibatul masail oleh para ulama. Jika ada lemari, jika ada rak yang diniatkan oleh takmir masjidnya, oleh yang punya bahwa rak tersebut hanya untuk menyimpan Al-Qur'an, maka rak tersebut hukumnya sama dengan Al-Qur'an, memegang tanpa wudhu hukumnya haram. Halo, jelas apa belum? Alhamdulillah jelas. Nggih. Kurang sabab melih. Yang bab larangan haid di dalam kitab ini belum ada. Nanti ada di dalam kitab berikutnya bab haid. Jadi saya ulang, larangan orang junub ada enam. Satu yaitu sholat, dua tawaf, tiga memegang Al-Quran, empat membawa Al-Quran, lima berdiam diri di dalam masjid, kemudian yang keenam membaca Al-Qur'anul Karim. Terus kemudian bab yang ketiga larangan orang yang head, Larangan orang yang head ada sepuluh. Satu sampai enam sama. Yaitu orang yang head satu dilarang sholat. Dua dilarang tawaf. Nanti masalah ada orang umroh Ustadz saya belum tawaf wada. Kemudian saya head hukumnya bagaimana. Nanti kalau penjenengan mau umroh bisa SMS saya. Ini urung umroh sampai Arab umroh wae dijelasno. Kemudian yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Yang keempat, membawa Al-Quran. Larangan head yang kelima, yaitu berdiam diri di dalam masjid. Tidak boleh. Yang keenam, membaca Al-Quran buat orang yang head. Tidak boleh. Kecuali. Ya. Kecuali. Orang berdoa, kemudian di dalam doa tersebut ada ayat Quran nih. Niatnya doa, boleh. Seakan kita berdoa di situ ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kan ada di dalam Quran. Tapi niate doa hukumnya boleh, tidak jadi masalah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Itu doa-doa ada di Quran kalau niatnya doa, hukumnya boleh, tidak apa-apa. Kemudian tambahannya orang yang haid adalah berpuasa. Ya, tambahannya poso. Ustaz, berarti kalau orang junub belum mandi besar, poso boleh Ustaz? Boleh. Contoh nih, ada orang bengi bar eng eng eng karo bojone. Ya. Bar begitu karo bojone. Ramadan tangi turu jam 5 esok. Ya, jam 5 pagi. Padahal adzan subuhnya jam setengah 5. Berarti dia belum sempat sahur, tapi malamnya sudah niat. Maka di dalam madhab syafi'i, niat setiap malam itu hukumnya wajib. Ulama-ulama ahlu sunnah ini udah saya tengok ini lho setiap malam bar maghrib atau bar ngisak dituntun nawaitu somagodin sampai begitunya sebab nopo niat setiap malam itu hukumnya wajib mulai kapan mulai bar maghrib sampai sebelum subuh terserah beneran niat di mana waktunya bar maghrib boleh bar buka boleh kemudian bar isyak boleh sebelum adzan subuh boleh niat untuk puasa di esok harinya boleh Penjenengan bangun jam 5 pagi, kemudian belum mandi besar. Langsung niat kosok sah puasanya. Walaupun belum mandi besar. Niat puasanya sah. Jadi orang yang junub itu puasa boleh. Bahkan umpomo, umpomo. sedino oradus kramas. umpomo loh ya. Puasanya sah apa tidak? Halo? Puasanya sah tidak? mulai jam subuh, jam duhur, jam asar sampai jam maghrib urung adus keramas. eh. Sah apa tidak? Sah. Tapi ya kurang ajar mau seorang sholat <laughs> Nggih. Tapi enten mboten Uang poso tapi rasolat Halo? Enten mboten? Kata, Berarti ya uang poso rasolat Orang perlu adus orang apa-apa. Kenapa? Karena berpuasa itu tidak ada syarat harus suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Zaman Rien, kelompok Esamidi si anyaran-anyaran. Kalau <laughs> niku tahu kerungu, ada orangnya dia niku lucu. Berfatwa cerita sama saya, "Tat kok ustadku ngomong gini. Ngentut batal batalno poso." Hmm. Jenenge ta nggih? Ngentut kuwi batalno poso. Lah mengentut niku batalno poso, apa wong Islam ora masuk angin kabeh? Ya jelas lah mulai subuh sampai maghrib pun nempet kentut Niku wong sing kulino ngentutan. Wah, angele luar biasa. Wonten dhuwur panggung rong jam iso ngentutan kok. Panggung mereka wonten panggung. <laughs> Terus kemudian yang nomor delapan panggung dangdut maksudnya. Yang nomor delapan yaitu dilarang talak. Talak dilarang pada saat wanita sedang head. Yang dilarang siapa? Larangan ini berlaku untuk sang suami. Sing lanang nalak bojone, bojone pas kondisi head, maka sang suami haram berdosa. Kemudian pertanyaan lagi, apa hikmahnya? Kenapa sang suami berdosa? Karena wanita pada saat head ditalak itu masa idahnya lebih lama daripada ditalak tatkala suci. Lo Islam itu adil kayak ngoten. Tadi nak Arab nalak bujuni delok sik head apa Ya cuma delok maksudnya tekoni nonton lo. Nggih, tekoni. Lo Ustaz, masa idahnya wanita haid berapa lama? Masa idahnya wanita yang haid yaitu tiga kali masa sucian. Ya, tiga kali masa sucian. Kemudian masa idah wanita yang sedang suci yaitu empat bulan sepuluh hari. Jadi jika ada seorang wanita dicerai oleh suaminya, ya, pada saat perceraian itu dia sedang suci, tidak haid, maka masa idahnya yaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu dengan kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu 29 30 29 30. Ya. Berarti kalau 29 plus 30 plus 29 plus 30 plus 10 hari kalau dihitung 128 hari. Kalendernya bukan kalender Napa jenenge kalender nasional, tetapi pakai kalender Hijriah 128 hari. Kalau wanitanya tadi sedang kondisi haid, maka tiga kali masa sucian. Iki sing kulino kabeh suntik. Sing hete setengah tahun pisan tele-tele Tenang nih, iki. Ditalak bojone, dicerai bojone pas kondisi haid. Padahal sucine setengah tahun pisan. Ya, atau ditinggal meninggal bojone pada saat itu ya, dia sedang head. Ya, dicerai suaminya pada saat itu sedang head. Tiga kali masa sucian. Berarti kapan itu? Head tadi posisi kan sudah head. Ditalak, dicerai suaminya. Dinteni sampai head selesai, sampai suci. Suci selesai sampai head. Berarti baru masa satu kali suci. Kemudian suci lagi, baru head. Berarti baru dua kali. Suci lagi baru head tiga kali. Head berikutnya tadi boleh nikah. Orang head nikah sah nama pembetan. Halo? Sah nama pembetan. Sah. Orang nikah itu nggak ada hubungannya dengan head. Orang ono pernikahan batal goro nasi yang wedok head orang ono. Terus undang presiden, ya kan? ngundang Habib Jamal untuk menikahkan, Bib pernikahannya batal lah apa? Sing wedok head ya ora ana critane ngoten niku. Ya orang yang head itu menikah hukumnya tetap sah. Pak SBY wis pesen tiket pesawat terus batal gara-gara head kan ya ora ana ya. Pernikahannya sah tetapi tidak boleh berhubungan suami istri. Pernikahannya tetap sah. Ini harus bisa membedakan. Sekali lagi, yang kena haram yaitu suaminya. Kenapa? Karena pada saat wanita ditalak, dicerai, pada saat haid itu masa idahnya lebih lama daripada masa suci. Napa melih kok wong wedok niku wau suntik. Itu bahaya itu. Suntik terus masa suci ini setengah tahun. Berarti kalau tiga kali masa sucian setahun setengah lagi masa idahnya selesai. Tele-tele ngenteni setahun setengah. <laughs> Ra nikah-nikah iki sing ngesir wis akeh banget nggih. Rondo si ayu sing ngenteni akeh banget. <laughs> Rondo tuwek wes ben ae karepe. <laughs> guyon guyon nggih guyon. Kemudian yang selanjutnya larangan orang yang head, yaitu lewat di dalam masjid bila dikhawatirkan mengkotorinya. Kalau orang junub kalau orang bukan head tetapi berhadas besar, lewat tok boleh, sekedar lewat. Bukan mandek. Orang yang batal wudunya sekedar lewat boleh. Tetapi khusus orang head lewat kalau khawatir mengkotorinya, karena ini kan bawa najis. Maka lewat tok itu hukumnya haram. Tapi kalau dia yakin, pesora mungkin nih. nganggu pempes pempes nopo jenenge? Nganggo softtek, softteke yang larang. Nah, kemudian orang mungkin ini tembus, maka kalau sudah dijamin bahwa apa alat penutupnya itu betul-betul rapet, maka lewatnya itu diperbolehkan. Jadi yang tidak boleh melewati kalau dikhawatirkan mengkotorinya. Tapi kalau tidak mengotori, maka sekedar lewat hukumnya boleh. Kemudian yang selanjutnya yang nomor terakhir yaitu nomor 10 yaitu yang tidak boleh adalah buat sang suami berhati-hati yaitu bermain-main dulanan antara pusar sama lutut sampai lututnya perempuan. Jadi walaupun buju-bujune dhewe tetapi dulanan mulai dari pusar sampai lutut itu dilarang di dalam Islam tatkala istrinya sedang haid. Ini dolanan yang dhuwure udel. Ya, rambutnya apa kupingé apa nggo dolanan ra apa Iku Ustaz wis nunggu yutok randi bojo. Saking ganteng randi bojo. Terus nikmati urip itu apa gitu. Agar ketemu aku, pertanyaan saya setiap dia ke Solo saya tanya, wis nikah urung tat? Oh. Saya setiap ke Jakarta dijemput sama beliau. Nek neng dindi saya ngetrek aku neng Jakarta ini iya Ustaz Wisnu. Tak nih, wis dibojo apa urung? Ah, nek urung ah, saya nikmat dengan kesendirian saya. Bohong. Bohong. Um, ibadah sing enak mek siji kuwi lihane ra enak. <laughs> Bon, saya tambah sedikit, saya tambah sedikit hati-hati. Karena tadi menyinggung talak, saya tambah sedikit lima menit. Talak Ya, talak ini berarti peringatan keras untuk laki-laki, untuk bapak-bapak. Hati-hati mengucapkan talak. Talak itu dibagi menjadi dua. Satu talak soreh. Apa itu talak soreh? Yaitu talak yang ucapannya jelas. Kalau kita pahami ada tiga. Satu, yaitu talak itu sendiri. Tak talak gue deh. Maka itu hukumnya sudah cerai. Yang kedua, cerai saya cerai kamu dek. Berarti itu hukumnya sudah talak. Yang ketiga pegat. Saya pegat kamu dek. Itu berarti hukumnya sudah talak. Ya. Kata-kata pegat, kata-kata cerai, kata-kata talak. Hati-hati laki-laki padu yo padu silahkan tetapi jangan mengucapkan ucapan tiga ini saya talak kamu dek oh hati-hati pegatan itu pak menhukumi saya cerai kamu dek walaupun guyon atau walaupun niatnya gertak bojone. Niatnya gertak bojone. Getak. Saya pegat kamu, dek, Niatnya hati orang Arab megat bojone, cuman getak kok. Hukumnya tetap cerai. Kenapa? Karena ucapannya sore. Karena ucapannya jelas. Talak, pegat atau cerai, maka hukumnya itu sudah talak. Talak kalau satu, rujuknya gampang. Sebelum masa idah selesai, rujuk. Rujuk itu boleh dengan ucapan, boleh dengan sindiran. Arab ngucap dik, rujuk dik, kau ketok ya, abot men. Ya wis pas mangan bareng sikile diutik-utik. Pitik pitik pitik Ha, kata niku terus hehehe, la wis berarti berujuk. rujuk. Itu namanya talak napa rujuk dengan sindiran. Halo, paham napa mboten niki? Ha, paham ya. Insyaallah yang punya istri paham. Nek sing rong ndek bojo ditik-tiki apane? Ora paham, ora paham. Lan ndek bojo arep praktek piye? Ya. Kalau wis bojo paham niku. segol goro sikile rujuk-rujuk. Ora usah ngomong rujuk wis paham niku. Ya. Wanelke niku wawan padu teng teng teng lho ngono bengi ya turu karo bojone. Ra cocok, ra cocok. <coughs> Nggih. Talak rujuknya kalau talak satu, talak dua gampang rujuknya. Boleh dengan ucapan dek, ayo rujuk dek. Langsung rujuk sudah hukumnya. Gak usah golek wali melih enggak usah nggo mas kawin melih hukumnya sudah sah. Atau dengan sindiran niki wau nggih, dilus-lus tangane terus mesem awal meneh merengut banget terus mesem <laughs> ha rujuk. Kemudian jika talak tiga gimana Ustaz? Talak tiga pengen masih cinta, pengen menikahi lagi. Nah ini harus melewati lima proses. Ini berat ini prosesnya kalau sudah talak tiga. Satu, ditunggu masa idah istrinya. Nek nah, pas dipegat wis talak telu niku wau posisine kok pas head enteni setahun setengah. Ya kan nek sing kabeh suntik niku wau nggih setengah tahun lagi head melih, setengah tahun lagi head melih. Wah iki suwe banget niku wau. Nggih, masa idah niku wau sing pun kula terangno. Dinteni masa idahnya selesai, kemudian yang kedua dinikah oleh orang lain, kemudian yang ketiga berhubungan suami istri yang benar dengan suami yang kedua, ya dengan suami yang baru, yang ketiga dicerai, yang keempat dicerai oleh suaminya, yang kelima ditunggu masa idahnya nembe untuk dinikah melih. kalau baleni siji ditunggu masa idahnya, ya. Satu, ya, ada tambahan dari beliau Masya Allah. Enaknya kalau ngaji nonton guru-guru ngeten iki, Ya. Satu ditunggu masa idahnya. Dua harus dinikah oleh orang lain. Tiga harus dijima oleh suami yang baru. Misal contoh, contoh nyuwun ngapunten, ono wong megat bojone, talak telu. Terus pesen karo koncone, bujuku nikah ono ya. Tapi ojo mbok kapak-kapakno, mbok kapak no awas kowe. Wah, rung ini. Awas kowe. Akhirnya pernikahannya tidak sah. Ya kan? Belum sempat karena ada perjanjian di awal itu tadi, ya. Kemudian apa? Belum diapa-apakan, belum berhubungan suami istri. Ya. Maka tidak sah pernikahannya yang baru ya, misalnya tenang. Ustaz, ini dinikah oleh orang lain. Pernikahannya sah, tapi belum dikapak-kapak no. Bagaimana itu hukumnya? Kalau dicerai kemudian kita nikah lagi, nggak boleh. Harus sudah sampai berhubungan suami istri dengan suami yang baru. Kemudian yang keempat harus dicerai. Dan perceraian itu ya perceraian yang benar-benar perceraian. Tidak boleh karena diri kita. jadi bojoku nikah ana ya seminggu wae. Kok nek seminggu pegaten. Ya wis, iki bojomu tak nikah seminggu wae. Namanya nikah mutaah kawin kontrak, maka itu hukumnya pernikahannya batal, pernikahannya tidak sah, pernikahan yang baru. Jadi harus betul-betul murni, ditunggu masa idah, dinikah oleh suami yang baru, kemudian dijima, kemudian dicerai, ditunggu masa idahnya baru boleh dinikah kembali. Angel loh, angel mulo wong lanang aja kokean ngomongi ngomong arep ngomong kok kancang ora penak aku. Nek ngomong niku hati-hati padu ya padu tapi jangan gampang-gampang mengucapkan talak. Talak itu tiga kali itu bisa akumulasi. Misal contoh, lagi seminggu padu karo bojone, tak pegat kowe, Dik, talak pisan. Bon seminggu mulai tak pegat kowe, Dik, talak loro. Seminggu mulai tak pegat kowe, Dik, talak telu. Ini sudah namanya talak tiga. Atau bisa sekaligus nesu karo bojone saking nesune dek tak talak 100 kowe oh, nesu kok nesu nesu tak talak 100 kowe Ustaz kok guyu apa paham <laughs> Iki untuk orang yang sudah punya istri tak? Iya. Yeah. Tak talak 100 kowe. Nah, <laughs> kalau ada orang mengucapkan saya talak kamu papat telu papat limo dan naik hukumnya sekali ucapan talak tiga. Oh hati-hati ya. Sekali ucapan talak telu, tak talak papat gue dia ya, telu. Salah ngomong kok. Jeneng nesui macam-macam. Tak talak pitu gue dia ya, talak telu. Tak talak sepuluh gue talak telu. Tak talak satu talak telu. Nah, jelas ya. Kemudian berikutnya talak itu ada yang namanya kinayah, sindiran. Misal, Dek, kene sik rewel wae lebih baik kita pisah. Tak pisah kowe, Dek. Nah, kalau ada laki-laki mengucapkan ucapan seperti itu, bagaimana hukumnya dalam fikih? Hukumnya tergantung niatnya si laki-laki. Misalnya sing lanang ngomong, "Tak pisah kowe, Dek." Tak oleh kena main bokmu kowe, Dek. Misale, misale. Ya, nesu tak pisah kowe, Dek. Kata-kata pisah ini kinayah, sindiran, tergantung niatnya sing lanang. Mengke kok sing lanang pun rondo adem, nggih, sing wedok tekon, Mas, panjenengan riyin ngendikan bahwa saya pisah kamu, di Pisah temeriku jenengan saat itu niatnya apa? Kalau si laki-laki pada saat mengucapkan pisah itu niatnya cerai, maka hukumnya talak. Tapi kalau niatnya pisah ranjang, pisah rumah, pisah RT, pisah kelurahan, maka hukumnya bukan talak. Jelas apa belum? Jelas ya? Jelas. Bon, berikutnya. Enten talak niku sing digantungno kepada sesuatu. Contohnya, digantungkan dengan waktu. Dik, kue sesuk jam rolas awan tak pegat. Nah, jam rolas awan tak pegat. Niku berarti saiki sampai sesok saurunge jam rolas isih jadi bujuni. Sesok jam rolas awan hukumnya talak. Enten melih digantungkan oleh perbuatan. Saking anule karo bujuni, sing lanang jamaah Al-Hidayah. Gitu. Sing wedok jamaah Samidi, umpama lho umpama umpama. Oh, saking anule karo bujuni, sing lanang ngomong enten. Sampai kowe pengajian ning gone mejite Samidi, tak pegat kowe, Dik. Ya, saking anyele kita ya ora apa-apa kita bojo-bojo di ono Sampai kowe pengajian ning gone Samidi, tak pegat kowe, Dik. Selama istrinya itu tadi ora pengajian rono, ya hukumnya sik bojone. Begitu melangkah ning gone mejite Samidi, pelek ya kan sikile melangkah melompati pintu dari masjid maka hukumnya sudah bukan istrinya si fulan niku Halo, paham napa pembetul Perlu bucu-bucu nama edit di dhewe dikonokno perlu rai. dengan <laughs> terserah jenengan kau anda ini sangat banget kita ya ayo perlu kita ayo kita ayo Itu talak yang digantungkan oleh perbuatan, ada talak yang digantungkan oleh waktu. Oleh karena itu hati-hati dengan ucapan kaum laki-laki. Ustadz, kalau saya ngomong saya wedok bi, Mas, kowe nek ora iso nafkah karo aku lebih baik kita cerai. Lebih baik kita pegatan. Atau malah saking wong wedok saking kurang ajare. Mas, kowe nek ora iso ngopeni aku tak pegat kue Mas. <laughs> Bagaimana itu hukumnya? Wong wedok arep ngomong ping sak juta ucapan, tak pegat kue Mas. Ora ora iso talak. Wong wedok niku ora iso megat wong lanang. Kok ngomong ngoten terus, wis rungokno ya Pak, rungokno. Wong hukume ora talak. Hukume ora cerai. Ayo terusno, Dik, terusno. Ora apa-apa. Terusno ngono, terusno. Aku ora apa-apa. Nggih to. Wis terus, terus, terus ngoten mawon. Nggih. Nggih, menak nek kesel rak meneng dhewe okay. Ya, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak talak. Yang bisa menceraikan itu hanya laki-laki. Maka ketahuilah para wanita penjenengan pada saat dinikahi laki-laki, maka hidupmu adalah untuk sang suami, terutama bujuni Ustadz Soni rungokno. Yeah, itu saja kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian beberapa informasi. Nanti Selasa malam Rabu besok itu insya Allah pengajian akbar Garda Al-Hidayah bertempat di Polokarto. Tempatnya nanti tanya sama Radio Al-Hidayah atau penjenengan kalau handphonenya belum ada data kegiatan Al-Hidayah siapkan didaftarkan nanti kegiatan Al-Hidayah di broadcast. Di Radio Al-Hidayah itu ada broadcast anggotanya sekitar 3.000 atau 5.000-an orang. Itu informasi pertama. Informasi kedua Buat yang mau ziarah di Jawa Timur, kemarin alhamdulillah ziarah di Jawa Tengah 4 bis 196 orang. Nanti yang ziarah di Jawa Timur berangkat tanggal 21 Maret tahun 2015 nanti bersama-sama dengan saya insya Allah nanti dimulai start di Gus bagi Haji Hashim Asyari nanti diperkirakan sampai sana jam 12 malam berangkatnya Mbak Dal Maghrib dari rumah saya kemudian sampai di Bangkalan Medura, delok Suramadu barang ya, jembatan Suramadu. Melewati tok tadi. Kemudian kita di Bangkalan Mbah Khalil rencana sholat subuh di sana, kembali di Sunan Ampel, kemudian Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Bonang dan beberapa wali-wali Allah Insya Allah. tanggal 21 malam 22. Pengumuman berikutnya bagi yang mau umroh bersama saya tahun 2016 dan 2017 kalau mau silahkan nyicil mulai sekarang. Harganya nanti kurang lebih 2000 US dollar. 2000 US dollar itu berapa? Kalau sekarang ya sekitar 25 juta. Sekarang lebih malah wong sekarang itu rupiahnya 12.800. Jadi agak mahal ya. Oh, bepot duting-duting. bareng beliau aja, bareng beliau. oke Okay. Nek kula niku menang pengalaman tok, ngoten mawon insyaallah umroh-umrohnya nanti kita tambah kunjungan di beberapa tempat yang jarang dilewati oleh orang. Kayak kemarin kita umroh alhamdulillah kita saya ajak jamaah laki-laki itu sowan ulama nomor satu di Makatul Mukarramah yaitu Said Abbas bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani ipun Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki diajak yang cowok-cowok ayo naik taksi bareng-bareng ke sana. Itu biasanya kalau di tempat yang lain tidak. Kemudian ziarah di pemakaman Baki, ayo ajak masuk tak kenalkan. Ini makamnya Sayyidina Utsman ibn Affan, ini makamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini makamnya Sayyidina Hasan, ini makamnya Sayyidina Ja'far dan lain-lain. Nah itu kalau pengalaman enak bawanya, kalau nggak pengalaman bawa masuknya saja sudah sulit. Ya, nanti kita ada yang pokoknya ahli sunnah wal jamaah insya Allah ya. Terus kemudian yang terakhir saya tadi minta izin sama beliau, guru saya, guru kita semua, Maulana Habib Jamal bin Abdul Qadir Asgaf. Insya Allah saya mulai bulan 5 akhir kalau enggak bulan 6 awal sebab ini tanahnya masih ditanami padi ya. Kalau enggak bulan 5 akhir panen atau kalau enggak bulan 6 awal, 3 bulan dari sekarang saya akan memulai membangun Islamic Center SMP, SMA, dan pondok pesantren juga proses pengkaderan anak-anak muda Al-Hidayah. Saya beli tanah sudah seluas satu hektar di Bulakrejo, Kabupaten Sukoharjo, 15 menit dari rumah saya. Insya Allah akan mulai pembangunan pondok pesantren SMP SMA Darul Hidayah. Pokoknya namanya Al Hidayah Kapela. Dar Al Hidayah. Dari rumahnya Al Hidayah. Insya Allah nanti bulan 5 akhir atau bulan 6 awal. Beliau tadi mengizinkan memerintahkan kota infak diputar sekali lagi yang mau masuki diniati untuk pondok pesantren silahkan enggak enggak masalah ya jadi kota infak yang selama ini itu untuk kegiatan majelis ya jadi nanti di majelis al hidayah itu ada dua yayasan ya saya jelaskan kepada penjenengan satu namanya yayasan majelis yang memang kotak-kotak infak itu untuk kegiatan pengajian kita. Kegiatannya kegiatan dakwah. Butik Al-Hidayah itu semua keuntungannya untuk kegiatan dakwah. Kegiatan nanti acara tahunan, kegiatan apa saja itu dari e, ada bisnis, ada apa semuanya untuk kegiatan itu. Kemudian yang satu ada khusus yayasan yaitu yang ngurusi tentang pendidikan, pengkaderan, kemudian pesantren namanya Yayasan Darul Hidayah. Nanti kotak infak relawan tolong diubengken. Nah, mau ngisi silahkan, enggak boten nopo-nopo, cuma kebangetan ngono ya, cuma kebangetan. Ya. Kita nanti akan membangun pondok pesantren itu biayanya kalau semua total ya jelas lebih dari 10 miliar. Ya, lebih dari 10 miliar insyaallah. Terus kalau penjenengan mau ngewangi-wangi silahkan nanti saya mungkin dalam bulan depan saya akan buka rekening untuk Darul Hidayah langsung di nomor rekening ditransfer di nomor saya pribadi. Tidak ada nomor yang lain selain nomor saya pribadi. Insya Allah. Aku yurung nomor nomere, aku buka rekening sih. Ya. Nanti akan kita sebar luaskan. Insya Allah bulan 5 akhir kalau tidak bulan 6 awal kita akan memulai pembangunan pondok pesantren Darul Hidayah. Tahun depan sudah harus membuka pendaftaran siswa baru. Jadi saya mengurusi dua pondok pesantren, yang satu khusus pondok pesantren Al-Qur'an bernama Darul Qur'an. Ini penerimaan siswa baru. Kalau penjenengan ada anak-anak lulusan SD, harus lulus SD atau yang sederajat. Mau ngapalkan Quran silahkan daftarkan di pondok pesantren Darul Quran Sukoharjo. Tapi kalau ya nanti yang baru pondok pesantren Darul Hidayah, tujuan saya nomor satu di situ adalah kitab. Padahal di Solo pondok pesantren kitab itu jarang, ada tapi kurang banyak. Nanti pondok pesantren kitab insya Allah, tapi kalau ada orang yang mau ngapalkan Quran, kita siapkan ustadznya. Bahkan nanti yang di pondok pesantren yang baru ini nanti tidak harus mukim juga siap. Saya siapkan ustadz yang banyak, tidak harus mukim. Saya pengen belajar kitab ustadz, tapi saya pengen mulai. Silahkan saya pengen ngapalkan Quran Ustadz satu hari cuman saya ada waktu dua jam, tiga jam, silahkan. Tapi kalau Darul Quran, mondok harus ikut SMP. Tapi kalau nanti SMP-nya di luar mau mondok di situ boleh, SMA-nya di luar mau ngaji di situ boleh, bebas. Pokoknya orang mau belajar agama, Pong Solo kita siapkan fasilitasnya dan mengenal tentang apa itu ahlu sunnah wal jamaah dan lain-lain itu nanti kita siapkan pengkaderan untuk anak-anak muda generasi-generasi di bawah kita generasi ahlu sunnah wal jamaah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.